gitu. Terus kalau suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ilayah yaumil kiamah apa gawe wong ngerasani itu banyak. Mereka nak gak ono ngerasani itu wong maksiat ku yo ya penak, orang ono pengadilan sosial. orang-orang pengadilan apa? Sosial. Tapi nak ono sing kan ini jadi kontrol. Ya jadi nopo? Enggak, misalnya no hamil di luar nikah. Nah, ini produk gagal. Oh, kena apa rapi ke susu? Lah, kena. Kan sedih Akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena, di komitmen jangan kena, supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering sekecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu ibu cangkem apa? Ibu-ibu tetap pikir tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem melek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbanan, jumatan minyakan terus. Anjur apa antas melok cangkem? Elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung loh. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham. Ya? Enggak ya kayak bebo, napa bebo kayak pulau. Pokoknya sementara Pokoknya kayak pulau nanti, butuh anut. Lalu macam ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng kayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantas ya. Apa? Zaid Zaid gak pantas. Ya itu sang soleh ya agar berdoa. Pokoknya orang wong mati bergoplosan. Ayo saya lek mati ini bergoplosan. Bergoplosan nanti ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono boe ya soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip. Uh, <laughs> walhasil rame, iya jelas mati ini oplosan. Wong seksi ini ada dan komunitas grupnya ada, nasing setengah mati, nasing mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, Kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Kata kok itu termasuk kitab kak dari situ. Paling top, bos. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sini ae sapan sapam ngono utawa wong-wong petani biasa itu konsolat salat wis limo tanam gue syarat. Sing gue gue rasul. Ya sing gue gue rasul. Ayo iki kitab nopo. Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. jana jatuh muslim. Ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan. Bukan karena som saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau studi ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya nggak keren Makanya saya itu malah pede. Kalau saya ke malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan GG Kajen misalnya ada acara muridan, GG Kajen rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah, harus saya kontrol. Aku rapi pede malah mulang di sini. <laughs> Mergo salah yo konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan jadi ya, dianggap. Jadi ya biasa. Ya. Ya, tapi kan ibadah ya, mulai itu kan ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak balik. sangat di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apel. Mereka akan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah, minum mati kok no whisky ya, bisa dhisik tuku larang tuku Petrus, apa Petrus saya kenangan ke mati tak ubeni Whisky. Engkau pas mati agar digeludung no. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si IEP ini jenazah itu muslim, jenazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Terus gue gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. kopi ambek arak terus digelundungno gemine cekinan remi repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben ahli liso, Nabi jelas warga buat ahli dengan wong. Harus ini zaman ini orang mutin ngundang sopo. Tapi kira rasa yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kau balik hati sokai gawe gawe tahlil orang ono hati se sokai. Biasa orang yang bertelakuan. Awal bertakwa itu yang Gus Anda ini orang alim. Sing takut nggak cara untuk sunnah rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya. Bodoh tangkem melek kok gue rano hadisnya. Bodoh rano hadisnya geger. Gak ada nabi ngajari tangkem melek. Berarti sama-sama. Sama-sama rajin lah sama. Rawanin Roslan. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar apa 20 dua kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang jadi rontok soleh, wong ya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Tujuannya ayu juga wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awak. Nah, itu kiai temannya itu. Hanya ya kasusnya itu, itu gak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anis lari dari perang, atau mati pasti tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan. Ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan alam mereka nggak ada sholat, nggak ada kapan terus langsung di kita kerepotan kan. Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya kan tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat Mas fase kelas diperlakukan sebagai jalan jatuh muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno dis kula yen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuannya Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua menghormati kefiah Islamnya, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kehidupan baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakuin lu ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal itu tukang nanggap dan itu. Lu sembrotor-brotor. Oh, semacam-macam. Nah, itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultus saya abang kan. Kes, anak kalau nikah. Jangan sing akad no. Yo jam piro jam 09.00. Mungkin ngapun tenan jam 2 wonten dandutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari <laughs> yo <laughs> Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus Mas, karena wong maksiat jangan kok gelem kok. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. mau kan sungkan mau gremeng tok rawani jadi penting terkenal ngalim penting paling gak mau nyoal itu apa? gerbong mana? Karena pikiran kita sederhana. Kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulit, kesulit. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefia sing mujma aleh, Yaitu cara nemati nemayit oplosan lah yuk ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. ini kah yuk ya dinekah ne atau wakile dengan dua saksi. Wes. Sekarang kalau kita ada datang, lalu mereka bikin kefia Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitabnya. Nanti kalau kitabnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya mungkin yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sing teko wake, akeh, sing imami PBNU, PP Muhammadiyah. Enggak sing mati wong soleh karena tokoh sing teko Terus pamal farku bena, <laughs> napa bena, kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayat ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik nggak mau nyolati. Saya nggak mau nyolat orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang berakal Nabi nyolati umatnya sama Nabi. Karena kafe duit, utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngusut utang sih ngaku BPKB ini. Tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar, orang dinar itu satu dinar mau 4,2 gram. Tahu saya itu sekitar satu juta enam ratus. Iku nanti pun purun, buatan purun. Saya kira kira lah utangnya utang berapa? Mas? empat patang juta. Niki nanti kalau tanglet itu utangnya patang juta. Itu ragil lah nanti. Pulau mau di atas pulau juta, tapi orang langkai orang pulau. Tapi kan aset pulau satu juta, mau jadi ide. Empat patang juta aset tuh Ini wes nabi gak tersolat. Itu masyur, nabi itu gak mau lagi. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyur di hati-hati. Solu ala sohibikum. Aku ranyo lah, tapi kue-kue itu tetap. Iya, iya. iya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam sarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu gak usah ikut nyolati. Kalau saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, bangun. Di Hajen misalnya dulu Badullah. Di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitab yang mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati karena ini nanti jadi apa? Jadi apa? Ukuran. Ternyata mau fasek lah ya disolati wong. Ya sing nyolati cukup ya Pak Mustofa. teko kukur kukur terus solatnya rapati fase. Pokoknya sementing ono ono solat. Iya, iya, dengan ada sholat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham? Ya? Terus kalau ngangkat nonton kamu, artisnya dari itu sudah teko, mesti jodoh delok. Tapi dia dia sing ngangkat nonton kiai, misalnya kiai rata teko, harus diangkat nonton penyanyi penyanyi dangdut lah kan Jadi pokoknya niati dengan kita datang berarti kevianya ala kefiah. Ini penting kolator, no. Ben gue terlalu garis lurus, ya garis bingkong. Ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolaborakan. Penting sekali ya. Jadi itu evia yang dilakukan para ulama dulu. Ya, solu ala sohibikum dari Dawi Nabi senajan to aku ranyolati tapi itu kudu tetap ya itu berhenti share. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi tahu juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak akan sonyolati. Terus kota ada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. tapi kersonyo lagi. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga atau di Ebrono. Tapi saya mending sayangi sekarang utangi. Mulane kalau ada kalau termasuk rata cocok adat niku cocok separuh rata cocok separuh. Gede. Nah, buatan amprat jalan ibrakno oke, gue Sing muni nggih sing ngutangi to. Mboten wong ora jelas-jelas sebunga bunga gue. Ibra itu saya itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Dari tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan Kira ya, usah soleh, rasa kecangkeman, orang yang diutang rambut solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kejogeman kedengung itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup keadatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu. Itu Rasulullah. Orang kaya kue diutang asli, nah ini gue asli permanen. ngasih raiso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang dihitung sama lama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu, itu sorosan itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari Artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Kalau saja misalnya saya punya utang satu juta, terjaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik. Naik buatan, buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu.